أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد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 والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير النذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار آه إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء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 Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita ini dan yakin ini pertemuan menuju surga Allah. Nabi yang menyebutkan Man salaka tariqan yaltamisu fiha wa fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannati. Siapapun yang dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk menuntut ilmu, maka sebetulnya telah dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan unik memang. Ada sebagian orang katanya pengen baik, pengen baik, pengen baik. Akan tapi tidak mudah langkahnya menuju tempat menuntut ilmu. Mungkin dia hanya memperbanyak ibadah. Ibadah tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Setan yang mem memang memangkas. Jangan lewat sini, lewat sini loh jalan pintas. Sehingga malas belajar. <laughs> malas ngaji, sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah karena tidak bekal dengan ilmu. Setan menghalangi memangkas di gitu, tengah. Nabi pernah dikisahkan Nabi pernah menemukan dua halakah. Yang satu halakah untuk berzikir, beribadah, yang satu halakah untuk menuntut ilmu. Nabi mengatakan dua-duanya baik akan tapi yang ini yang menuntut ilmu aku lebih senang. Makanya tadi kita kumpulkan zikirnya. <laughs> Zikir kita kumpulkan dan majelis ini. Dan semua program kita dimanapun tidak ada zikir, sholawat kecuali harus ada majelis ilmunya biarpun hanya 10 menit. Dan tolong ini. Para ulama-ulama dulu mengadakan hadroh, nasyid untuk orang berkumpul untuk diberi ilmu. Bukan untuk berkumpul, hanya berkumpul saja. Ada kebanyakan Kumpul-kumpul selesai. Padahal mereka membuat sesuatu yang menarik agar orang berkumpul baru nanti diberi ilmu. Ada macam-macamnya. Dari ulama-ulama terdahulu membuat sesuatu. Sampai suatu ketika kita punya guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Masuk desa, masuk kampung itu susah-susah kumpulin orang untuk ceramah. Zaman itu masih mau, zaman adanya fotografi, foto. Jadi foto itu kalau masuk kampung itu hebat, aneh. Jadi yang foto satu orang, nanti yang melihat satu kampung. Jadi setelah foto, beliau membawa foto, minggu depan biasanya dikirimkan kalau sudah gaji. Sengaja setelah orang berkumpul nanti makan di orang fotonya. Setelah kumpul orang sebelum foto ini dibagi, beliau menyampaikan pesan-pesan Allah. Intinya buat perkumpulan untuk ilmu. Artinya ilmu ini adalah menuju surga Allah. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di sini, dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki ke sini. Gak cukup ada orang tertipu yang hanya memperbanyak ibadah. Ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Dan harus ada belajar terus. Maka kita sudah masuk fikih juga. Tapi sebelum kita membahas tentang hukum-hukum atau fikih, kita lanjutkan pembenahan urusan kita dengan sesama sudah beberapa episode kita berbicara tentang urusan dengan rumah tangga dan tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah ada perubahan dalam rumah kita? Sudahkah kita semakin santun dengan pasangan? Sudahkah kita lebih mesra, lebih indah, lebih lembut? Atau kita ilmu kita ilmu yang gak manfaat masih saja keras-keras sama suami, masih saja keras sama istri? Mana ilmu yang sudah kita ambil beberapa waktu yang lalu? poin-poin yang sudah kita pelajari kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontoh kelembutan Rasul mencontoh pengabdian Siti Aisyah dan dalam rumah tangga harus indah sudahkah kita mengamalkan ilmu itu atau kita hanya seperti mendengar dongeng menarik asik tapi bukan untuk kita menarik asik hanya untuk dengernya saja oh alangkah indahnya seandainya begitu tidak pernah berkata aku ingin seperti itu Dengar kisah Nabi Muhammad mesra dengan istri. Asik. Tapi dalam rumahnya pun dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah sama pasangan dan seterusnya. Tidak ada hari dilewati kecuali dengan cemberut, marah dan seterusnya. Itu sudah terlalu kisah itu. Sekarang kita lanjutkan urusan kita dengan orang yang ada di kiri kanan kita selain daripada anak kita. Karena urusan anak sudah dibahas di masjid yang sana. Kita sekarang urusan kita dengan orang yang ada di kiri kanan kita, tetangga, secara umum, pembantu. Sebab pertemuan yang akan datang kita sedang bahas masalah bulan Maulid insyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahas membersihkan hati, silsilah membersihkan hati sama membersihkan lahir. Jasad taharah bersuci. Sebelumnya kita akan membicarakan tentang urusan tetangga. Tetangga adalah tetangga. Tetangga adalah salah satu kawan yang kita punya hak untuk memilih. Diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih. Jadi ada kawan hidup yang memang kita tidak bisa memilih. Orang tua. Kita lahir diberi oleh Allah orang tuanya itu. Jelek, baik orang tua. Jelek, baik tetap orang tua. Dan sudah kita bahas berbakti ke orang tua harus. Ada kawan yang kita punya kesempatan untuk memilih. Istri, suami. Makanya kalau salah, kita yang salah. Sudah dibahas. Termasuk tetangga. Tetangga. Semalam kita bahas masalah hijrah. Hijrah. Nah hijrah tak. Ba'dal fathih tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Nabi Muhammad menang, masuk Mekah dengan kemenangan, maka tidak perlu lagi orang dari Mekah hijrah ke, ke Madinah. tadi kita lihat bahwa hijrah pun masih berlaku bagi kita yang berada di negeri yang tidak baik. Atau berada di lingkungan yang tidak baik. Termasuk jika kita hidup di lingkungan yang membahayakan akidah kita, akhlak kita, akidah anak kita, akhlak anak kita, maka perintah secara untuk hijrah. Jangan berkata tentang rumah pusaka dan sebagainya daripada akidah kita hancur. Kecuali kita bisa bertahan di tempat tersebut untuk membuat perubahan. Kalau kita tidak bisa membuat perubahan, maka kita akan tergiles. Hijrah ke tempat yang aman. Orang-orang besar melakukan hijrah untuk menjaga iman dirinya dan akidah anak-anaknya. Seorang besar kalau kita kenal Imam Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir datuknya para habaib yang ada di negeri kita ini. Para habaib, datuknya para wali songo, mbahnya adalah ada di Yaman sana. Syaikh beromut, namanya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau itu dari Irak. Rupanya di Irak apa? Bukan tidak ada makan. Di Irak makmur, karena termasuk negeri makmur Irak dari masa ke masa. Sehingga terjadi banyak percekcokan di sana. Sehingga muncul konflik banyak di sana. Karena makmur. Sayyidina Ahmad Isa muhajir meninggalkan Irak demi membela iman dirinya dan anak keturunannya bakar keluar dari dari tulang punggungnya. Jadi beliau itu mengkhawatirkan tentang keadaan anak keturunanku. Aku sekarang masih hidup, aku bisa menjaga anak-anakku. Tapi kalau aku sudah meninggal, bagaimana dengan anak-anakku? Subhanallah orang alim tuh. Kadang kita nggak pernah peduli urusan semacam itu. Anakku tinggal di mana, hidup dengan siapa nggak pernah pikir. Makanya sekarang ayo kita cerdas. Tinggal di mana kita saat ini, anak kita dengan siapa. Jadi tetangga, kawan termasuk pembantu yang akan masuk ke rumah kita. Pembantu yang masuk ke rumah kita harus kita pikirkan. Apakah dia yang sekiranya bakal menjadikan kita selamat? Jangan sampai pembantu hanya membantu urusan dunia tapi menjerumuskan urusan akhirat. Pilih yang baik karena ini hak memilih kita. Jangan masukkan bantu asal orang ke rumah kita. Satu. Pilih yang punya iman, punya takwa. Yang bisa rapi menutup aurat supaya kita punya suami tidak. Para suami tidak ini. Harus kita berpikir panjang. Tidak hanya sekedar urusan pekerjaan selesai Jangan sampai kita membawa neraka ke rumah kita. Sementara yang kita inginkan surga agar masuk rumah kita. Kemudian ada adab. Itu cara memilih. Setelah kita memilih pembantu, memilih tetangga, harus punya adab dan akhlak. Biarpun itu pembantu, kalau dia lebih tua dari kita, kita punya kewajiban untuk menghormatinya. Jangan menjadi orang yang sombong. Laisa minna malam yuqir kabirana bukan termasuk golonganku orang yang tidak bisa memuliakan yang lebih tua, biarpun pembantu, tapi itu umat Nabi Muhammad SAW. Gelar di dunia saja itu ini ada bos, ada bawahan, itu gelar di dunia. Di akhirat sudah nggak ada itu semuanya. Di akhirat gelar kedekatan kepada Nabi yang sangat tampak. Semakin dekat kepada Nabi di dunia, semakin cinta ke Nabi, dekat dengan Nabi nanti. Biarpun seorang pembantu dia, biarpun seorang karyawan, biarpun seorang kuli. Jadi kuli dan bos itu gelar di dunia. Maka dari itu, ayo kita berakhlak yang mulia dengan orang yang ada di rumah kita. Bertutur kata yang lembut. Kalau kita harus memanggil pembantu kita, panggil dengan panggilan yang bagus. Dan semua orang tahu bahasanya, akhlak itu indah dimanapun dan kapanpun. Seorang wanita yang katanya cantik, tiba-tiba kalau memanggil pembantunya dengan kalimat kasar dan merintahnya pun dengan kasar. Orang tidak nyaman, tidak tertarik lagi dengan model yang semacam itu. Yang satu lagi seorang wanita yang cantik tapi kalau berbicara dengan pembantunya dengan kalimat yang lembut, mendahulukan kata minta maaf dan minta tolong. Dan setelah selesai tugasnya, sang pembantu kemudian mengucapkan terima kasih, menghargai, hormat, muliai. Jangan tambang bosok inaknya sendiri. Biarpun itu membantu kalau dia lebih tua dari kita, kita perlu menghormatinya. Kalau ibu panggil ibu, mbok panggil mbok, tetap dengan bahasa hormat, dengan sikap yang hormat. Karena Nabi mengatakan mereka minna manan wakil kabirona. Tidak termasuk golongan kami yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Memang dia bekerja untuk kita perintah, tapi cara memerintahnya pun ada adab. Kenapa sih beradab saja kok susah? Sementara adab itulah yang menjadikan orang semakin dekat kualitasnya di hadapan Allah. Memasukkan hamba ke surga adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak ayat dengan membantu di rumah kita. Kadang ada kesombongan mulai kaya sudah kaya oh, oh, oh, kalimatnya oh, masya Allah innalillah dengan kelembutan coba meminta tolong sampai ada salah satu seorang kekasih Allah mau membangunkan pembantunya itu masih bertanya dulu jam berapa tadi dia tidur saya tidak ingin dia yang bekerja seharian kurang tidur lalu aku bangunkan Allah Mikir. Jangan seenaknya bentak sana bentak sini. Akhlak. Laisa minna man lam yakir kabiran. Kemudian tentang urusan tetangga Nabi menyebutkan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak yang memuliakan menghormati tetangga. Tetanggamu adalah tetanggamu. Harus kita hormat kepada mereka memuliakan tetangga. Dan kita memuliakan tetangga karena iman perintah Allah. Bukan karena bukan karena basa-basi. Sebab di negeri kafir pun, negeri barat pun menghormati tetangga dalam rangka basa-basi. Kalau aku tidak menghormati, dia tidak menghormati aku. Nah, itu kan ada. Di negeri kafir pun ada. Kalau aku tidak menjaga rumahnya, nanti rumahku tidak dijaga. Rendah sekali motivasinya. Tapi kita motivasinya iman. maka Mengkana yu'minu billah. Iman kepada Allah. Jadi kita kalau kita memuliakan tetangga itu tanda keimanan. Karena Allah. Sehingga seseorang berbuat baik kepada tetangga tanpa pamrih. Alangkah banyaknya orang berbuat baik kepada tetangga hanya karena pengen rumahnya dijaga kalau dia pergi. Ah, Ternyata di saat ada pencuri, sadar tetangganya cuek marah dia kurang ajar sudah saya baikin eh tak taunya rumah saya dimasuki pencuri yang saja lah kan karena tidak karena Allah dia berbuat baik kepada tetangga ayo kita berakhlak yang mulia tetangga adalah tetangga baik atau buruk adalah tetangga Rasulullah sangat hati-hati menjaga tetangga dengan sakiti mereka jangan mereka harus menutup mangkok buburnya karena takut kemana debu mobil kita yang telah lewat dengan kencangnya. malu kita. Pernah sadar kok tidak yang punya motor, yang mobil? Begitu menjaga tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indah kalau orang ikuti Rasul. Jika engkau masak daging, kemudian kok baunya itu tercium oleh tetangga, perbanyaklah suahnya agar bisa kamu bagi-bagi kepada tetangga. Apalagi kalau sudah sate itu, pun satu tusuk satu tusuk kemana-mana baunya. Maknanya bukan urusan kuah. Ajari anakmu jika belum bisa membagi, jangan sampai makan di depan rumah. Kalau kelihatan sama ada tangga, sampai ngiler, coklat aku timur Dimodok di depan rumah. Tangganya kan ngiler. Kadang gaya hidup sombong, nak makan apel di luar sana biar kelihatan kalau kita makan apel, nak. sebagai manusia manusia ahli neraka yang tidak punya perasaan kita semua insya Allah di surga ada sesuatu ya. hidup indah di rumah di masyarakat indah dengan tetangga baik 10 menit saja ini insya Allah ayo kita benah diri hormati tetangga kalau ada sesuatu yang lebih berikan kepada tetangga jaga rumah tetangga jaga kehormatan tetangga jaga kemuliaan tetangga Bertutur kata yang lembut. Ibadahmu sebanyak apapun jika tidak baik sama tetangga, ketahuilah ketidakbaikanmu itu menjadikan sebab masuk neraka. Seorang wanita diadukan di hadapan Rasul, Ya Rasulullah, Inna mra'atan takumul layla wa tasumun nahara. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang kerjaannya adalah bangun malam, di siang harinya puasa, Allah, ibadah, ibadah dan ibadah. Malam harinya bangun malam tahajudan, siang harinya puasa. Sahabat Nabi mengangguk-angguk, hebat itu wanita. cuma ceritanya berlanjut. Ghair anna laha syai'an tu'di bihi jiranaha fi wa fi riwayatin bihisaniha. cuma wanita tersebut punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga nyelekit. nah seenaknya. Dijawab oleh Rasulullah, khairu fiha, enggak ada baiknya bagi wanita tersebut. Innaha min ahli nar. Dia adalah termasuk ahli neraka. Salatnya banyak, ngajinya banyak. Dan memang kebanyakan orang suka ngomong nyelkit adalah orang yang banyak ibadahnya. Merasa dirinya lebih bagus dari yang lainnya kalau ngomong seenaknya. Bu, mau coba ngaji, sudah tua begitu, orang ngaji, masa jualan, terus sudah sudah sudah nah, ngomongnya kan tidak enak. Ya. Rekit semuanya. Ngajak tidak begitu, lembut. Assalamualaikum, maaf. Ibu, yuk ngaji, yuk. Temani saya. saya itu males kalau tidak ada teman. Kan enak kalau bahasanya gitu. Oh, nah, masuk surga. Waduh, nah, mau seenaknya. Entah-entah dia sudah ahli surga. Hati-hati. Mengajak orang lain ternyata dengan dengan cara yang tidak baik. Baik, menurut saya sampai di sini kita akan bahas masalah fikih ya, kita bab fikih. Kita bab air dulu. Nanti akan kita gabung supaya tidak jenuh kalau fikih saja jenuh. Nanti ada kurikulum air. Di dalam kita melakukan sholat maka kita harus wudhu dan di dalam wudhu kita butuh namanya air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah disimpulkan dalam air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari bumi dalam warna apapun kalau pergi ke Pontianak atau Palembang menemukan air warnanya kayak warna teh tetap boleh dipakai wudhu asli jadi air asli yang turun dari langit air asli yang turun dari bumi kalau bahasa fikih lama adalah namanya air mutlak kita mudahkan saja air asli. Yang belum bercampur dengan kopi, belum bercampur dengan teh, belum <laughs> belum bercampur dengan soto dan sebagainya. Ya, sop. Jadi air yang masih asli sederhana. Turun dari langit dari bumi dalam warna apapun. Bapak, warna apapun. Hujan kopi. Hujan susu. Nah, tahu ceritanya boleh pakai wudhu? Hah? Boleh, karena turun dari langit. Tidak ada orang buat susu di atas sana. Tidak ada orang buat kopi. Ada kopi di warung tuh. Makanya dalam warna apapun sampai mata biarpun warnanya hitam turun dari langit. Bukan nggak ada hujan kopi. Ini gambaran. Artinya semua yang turun dari langit, yang keluar dari bu, bumi selesai. Itu air yang bisa di Dalam definisi lain adalah air suci yang mensucikan atau air asli. Nanti air ada empat. Ulama membahas macam air. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air asli lagi Air suci mensucikan itu dengan tiga syarat. Air asli yang belum dipakai untuk bersuci. Dua, tidak bercampur dengan sesuatu yang suci sampai berubah. Tiga, tidak ter, tidak terkena najis. Nah, syaratnya tiga. Kalau air tersebut masih asri, belum dipakai untuk wudhu atau mandi besar, tidak bercampur dengan sesuatu yang sampai merubah sifatnya, yang ketiga adalah tidak terkena najis maka air itu dipakai wudhu. Air ini dipakai wudhu atau belum? Kalau tidak pakai bahasa pertanyaan ini dulu nanti jawabnya kebanyakan orang bingung. Eh air kemasan boleh nggak pakai wudhu? karena buru-buru pertanyaannya. Sekarang gini dulu nanti jawabnya pasti benar. Ini air. Orang mengalengi masuk alat masuk ke sini. Air ini pakai wudhu atau belum? Jawabnya adalah belum. Ada campurannya sampai berubah? Ada kopi, ada susu, ada teh? Tidak. Terkena najis? Tidak. Sekarang langsung, kalau ada pertanyaan langsung bisa jawab dan tidak ragu. Boleh nggak untuk pakai air ini? Boleh? Boleh, selesai. Kadang masih ada orang boleh nggak kita wudhu dengan air kemasan? Kan pertanyaannya kan aneh. Karena pertanyaannya tidak pakai ilmu. Kalau tidak ada ilmunya beres ini air boleh. Mandi besar pakai ini boleh. Cuman sombong bener nih mandi besar ini pakai begini. Sederhana jadi asli. Air asli. Suci mensucikan. Namanya air tohir, mutohir. Air suci dan mensucikan. Selesai. Bisa dipakai. Yang belum dipakai untuk wudhu. Kalau sudah dipakai untuk wudhu, namanya air mustakmal nanti, Air yang kedua. Dan belum bercampur dengan sesuatu, air kopi, air susu. Nggak bisa. Boleh pakai wudhu, air susu, campur susu. apa boleh. Diminum boleh. Air yang pertama ini namanya air suci mensucikan. Pokoknya ibu kalau punya air yang masih asli, sudahlah asli deh, dah dah. Belum dipakai uduk satu, belum bercampur dengan sesuatu yang suci sekalipun dan belum kena najis, maka air itu boleh dipakai bersuci, Sudah, tidak usah pusing-pusing. Warnanya apapun, aduh sungai warnanya hitam, air sungai. Sungai di Pontianak. Sungai di Palembang, sungai Sumatera kan hitam ya. semua. Kita kaget lu. Cuman memang begitu. Yang kedua adalah air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bersuci itu adalah wudhu dan mandi besar. kok Atau mensuci bersihkan najis. Yang kedua adalah air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci ada dua. Air tersebut suci, tapi kita tidak boleh menggunakannya untuk bersuci. Yang pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sampai berubah. Susu bubuk itu suci atau tidak sih? Kopi susu suci tidak kopi. Kopi adalah su. Kopi bubuk itu suci. Susu bubuk juga su suci. Ini adalah air yang suci mensucikanmu. Cuma enggak taunya dicampur. Hmm, berubah. Tuh putih jadi air susu. Maka yang semula air itu suci mensucikan turun pangkat. Menjadi air suci tidak bisa untuk ber suci. Nah, itu harus paham betul, nggak boleh setengah paham. Air itu suci. Suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Karena suci boleh saya minum, minum susu, teman-teman. Nah, susu Jadi air ini su, suci. Makanya ibu kalau ketumbuhan kopi, ketumbuhan susu, boleh nggak sholat? Dipakai sholat bajunya. Itu hanya kotor saja. Tidak najis. Makanya nanti bab najis. Sebagian orang itu ya namanya orang awam, ya biarlah orang awam. Jadi kena kopi itu berpikir najis. Karena susu dipikir najis, itu kotor saja. Karena ini suci. Jadi air suci, tohir, wahiru mutohir, Suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Eh, Air suci, mensucikan yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Tapi campurannya harus sampai berubah. Kalau campur sedikit, enggak. Campuran sedikit nggak tahu ini apa sih kok keruh-keruh nggak tetap bisa dipakai wudhu. Tapi kalau dari kejauhan tahu ah kopi nggak boleh, teh, susu. Kemudian yang kedua air suci tapi tidak bisa dengan air sop ini masuk. Air sop itu aslinya suci ya. Ibu waktu memasak sayur itu aslinya airnya bisa dipakai wudhu tapi setelah dituangkan ke dalam panci, situ ada micin, ada jangan pakai micinnya, ada garam, ada asemnya karena sayur asem, ada santan barangkali tambahannya, terus sayur wah berubah, maka menjadi suci tidak bisa ikan karena berubah. Yang kedua adalah air mustakmal. Jadi tohir, tohir, mutohir itu ada dua. Dan kami himbau kepada para Ustadz pun kalau mengajar mohon untuk dipermudah agar orang awam itu mudah. Karena kita ngajar itu dipermudah. Supaya rinciannya itu dipermudah. Jadi pertama air suci. Yang air suci tidak mensucikan ada dua. Yang pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Dengan pencampuran yang sangat parah. Berubah. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal ada dua cabang. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai tadi lihat. Ya. Air yang bisa dipakai wudhu adalah air yang asli, belum bercampur dengan sesuatu, belum dipakai, tidak kena najis. Sebetulnya yang kami sebutkan di pertama itu akan menjadikan cabang-cabangnya nama air. Jadi air yang kedua adalah suci, tidak bisa dipakai bersuci tadi yang campur susu, campur ini. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa dipakai suci adalah air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk bersuci, berwudu atau mandi besar. Lah air kayak apa itu? Lah ini kesalahpahaman santri. Santri itu ada namanya salah paham. Dan kita menemukan bukan sekedar kata, kita menemukan di depan mata kita juga. Bahkan kita juga pernah dimarah-marahi. Jadi kalau ada air sedikit, air sedikit itu air yang kurang dari dua kolam. Dua kolak itu kalau ukuran tepat 60 cm, 60 cm, 60 cm. 60 cm panjang, lebar, dalam. Panjang, lebar, dalam. 60 cm, 60 cm. Dua kolak. Kalau pakai liter, kurang lebihnya 216 liter. 216 liter. Anggap saja. Kalau sudah lebih dari itu namanya air banyak. Nah, kalau air sedikit, Namanya kurang dari itu semuanya. Lah air mustakmal itu. Ada dulu santri ini. Kalau ada air sedikit kemudian kesentuh tangan begitu katanya mustakmal. Eh, mustakmal, mustakmal. Nah ini, ini pasti ngantuk waktu nyantri dulu. Perlu dicambuk. Ini kita menemukan banyak. Dan santri yang pindah ke pondok kita pun selalu kita tanya, iya bu ya begitu waktu di pondok. Itu ilmu dari dapur sambil liwat, tidak ngaji sebetulnya. Gitu. Ada air, bahkan dulu tuh ada namanya padasan, nggak tahu padasan itu istilah apa ya. Ada semacam tempat air, kemudian ada lubangnya. Itu kalau tuh pakai tangan di barat itu, jangan untuk itu, mustakmal nanti. Mustakmal, mustakmal, mustahil. Pernah juga kita suatu ketika habis makan kan di pondok kan makan gitu. Kita akan keliling dulu sering kita tabarukan ngambil pondok ini ngambil pondok itu. Dan kita ingat betul waktu itu habis makan rupanya ada air mau digunakan untuk wudhu. Ya langsung aja kita selesai makan, saya mau colek itu, ambil untuk cuci tangan. Hah, ini pakai wudhu, mustahil. Sementara kita itu kan sudah tahu, mas, subhanallah, benar-benar salah paham ini merata. Jadi air kesentuh tangan langsung katakan mustakmal. Gimana? Ini dari mana rumusnya air mustakmal kesentuh tangan mustakmal? Ya ada seperti itu. Nah ini kita pahamkan di sini. Jadi ibu yang namanya air mustakmal ada dua, mustakmal untuk mengangkat hadas, mandi besar atau wudhu. Yang kedua adalah mustakmal untuk membersihkan dari najis. Air mustakmal yang pertama, yang digunakan untuk wudhu. Jadi kalau tidak bekas wudhu sama bekas mandi besar, tidak akan menjadi mustakmal. Kalau hanya kesentuh tangan yang suci, tidak akan mustakmal. Jadi kalau kesentuh tangan tidak mustakmal. Bahkan kalau ada air di segelas, kita aduk-aduk begini dengan tangan, eh, pakai wudhu, sah. Ini baru dirubah nih salah paham. Dan ada ini coba. Mungkin ada di antara para pendengar ini, para hadirin ini yang pernah dengar kesalahpahaman ini. Bukan dia yang salah paham, dengar kesalahpahaman ini. Kesentuh langsung mustakmal. Jadi mana itu semuanya? Jadi mustakmal itu syaratnya tiga. Kalau mustakmal yang pertama, mustakmal rafil hadasi syaratnya tiga. Air sedikit. Air kurang dari dua kolam digunakan untuk berwudu. Kemudian air tersebut adalah digunakan untuk basuh yang fardu. Basuhan fardu dalam wudhu itu basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua tidak menjadikan air mustakmal. Basuhan yang ketiga tidak akan menjadikan air mustakmal. Hanya basuhan yang pertama saja. Nih, basuhan yang kedua saja tidak menjadikan mustakmal. Bagaimana Pak cuci tangan langsung jadi mustakmal? Ini kesalahpahaman. Dan banyak di kampung-kampung begitu. Apalagi nanti kalau bapak masalah membersihkan najis itu. Waduh, masalah. Diseksa orang kampung gara-gara guru yang ngantuk tadi. Ibu-ibu kalau mau mencuci baju harus pakai lember. Sudah itu hamil tua, pakai timba, airnya harus begini. Diseksa oleh ustaz tadi itu. Makanya saya fikih tidak seperti itu. Fikih itu. saya itu sangat gampang ringan. Menjadi berat karena kesalahpahaman. Jadi air mustahil yang pertama adalah airnya sedikit. Ini air sedikit. Orang dari kol-kol. Yang kedua digunakan membasuhkan fardu. Kemudian yang ketiga yang dinamakan air mustamal yang terpisah dari anggota wudhu yang dibasuh tadi yang pertama. Maka kalau kita begini membasuh, ah, yang pertama adalah yang mustamal adalah tetesannya saja. Ini yang mustamal. Ada pun sisanya ini yang kesentuh tidak akan jadi mustamal. Ini loh. Pokoknya air sedikit digunakan untuk bahasa yang mandi besar, guyuran yang pertama biur, maka yang putus dari anggota tubuh kita itu mustakmal. Kalau belum terpisah dari anggota tubuh tidak akan mustakmal. Contoh ada air satu mangkok, satu bak kecil. Saya niat mandi besar. Nawawi pun saya niat mandi besar. Saya masukkan dari kelingking saya. Hmm, mandi besar. Saya tarik, Baru mustakmal nih, karena apa Saya gunakan untuk bakso yang wajib, biarpun hanya ya, kelingking pak. Iya, biarpun jadi kelingking. Sebab sudah memenuhi syarat kalau air tersebut digunakan untuk bakso yang wajib. Habis haid, habis junub. Apa itu husna? Ini kak ini dibuka. Saya niat mandi besar. Hmm. Jadi masuk ke jemari. Habislah ini yang mustakmal nih. Tapi sudah dipakai untuk bakso yang wajib. Maka ini kesalahpahaman ibu. Jadi air boleh. Diaduk-aduk dengan tangan tidak akan jadi mustahna. Kesalahpahaman santai. Salah satu ustadz masuk pondok kita dulu. Dia marah-marah gara-gara kolam kamar mandi itu itu di, di rumah kotoran. Kolam kamar mandi itu agak hitam. Dipikir sudah nggak sah. Ini Alamatun najasah, alamatun najasah, alamatnya najis. Tidak ada najis masuk, siapa yang mencebur, siapa yang buang air di dalam kamar mandi, di dalam kolam. Ada kesalahpahaman nanti, insya Allah kita bahas itu. Terlalu buru-buru itu. Jadi, air yang dinamakan air musamal, para bapak ibu, bukan air yang kesentuh sama tangan kita, bukan. Bukan yang kita aduk-aduk, akan tapi air yang memenuhi tiga syarat. Digunakan untuk airnya sedikit, Digunakan untuk membasuh yang wajib. Kemudian yang ketiga sudah terpisah. Kalau air satu kolam gede, kita mandi besar nyebur, naik, tidak akan jadi air mustamal. Kenapa Airnya ba banyak. Tapi airnya sedikit. Airnya cuma 150 liter. Kita mandi, nyebur, naik. Jadi mustahil. Tapi sampai digambarkan oleh ahli fikih. Ada mungkin seorang suami pengen wudhu. Baik ini sampai apa digambarkan? Istri nyebur. Nyelam, berarti kan airnya kelihatan di atasnya. Selagi belum mandi, mohon maaf contoh saja, mandi. Mandi Mandi bareng, mohon maaf ini contoh untuk memahamkan fikih saja. Ya kebetulan sama-sama kurus, sama-sama kecil lah. Kalau 200 liter mah cukup, air sedikit. Istrinya nyebur, istrinya nyelam. Selagi istri tersebut masih berada di air, berarti air belum mustakmal. Sebab air mustakmal lagi air yang terpi, bahkan belum terpisah. Istri nyebur bilang, bang, cepet nyebur. Kalau saya naik nanti airnya mustakmal. Nah, ngerti dia. Oh ya dek, jangan naik dulu ya. Ya ya, Eh suaminya masukkan kakinya, baru istrinya na naik. Berarti nggak jadi mustakmal, jadi. Jadi karena belum terpisah, itu satu contoh. Jadi selagi belum terpisah tidak akan menjadi mustakmal. Selesai. Kemudian mustakmal yang kedua adalah untuk mensucikan najis. Jadi mudah usah khawatir, kalau di rumah ada air sedikit kesentuh tangan tetap bisa dipakai wudhu. wadahan yang pakai wudhu kesentuh tangan pakai wudhu, bisa wudhu. Ada gayung kecil tersentuh tangan tidak dan masih bisa dipakai wudhu. Bahkan kalau wudhu dengan air segini taruh tangan tidak apa-apa. Baik. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tidak mensucikan tapi untuk mengangkat najis. Air mustakmal untuk mengangkat najis. Untuk membersihkan najis. Itu syaratnya lima. Ini tidak usah terlalu panjang lebar karena apa? Pembahasannya besar, isinya satu tok. Yaitu kalau kita punya najis, ini nanti yang akan dia perlebar di masalah mencuci baju dengan mesin cuci nanti. Dia perlebar di situ. Kalau masalah ini maringan. Kalau tak kalau ini najis, maka awas kalau kita hendak mencuci baju, mencuci yang kena najis. Jika air banyak di kolam menceburin saja nggak apa-apa. Hmm, tidak hmm, ada masalah. Tapi kalau kita punya air sedikit atau baknya ukuran air sedikit, kalau baknya ukurannya air sedikit, maka jangan salah. Jangan salah. Kalau air itu nanti air yang terakhir sebenarnya. Air sedikit dimasuki najis, maka air menjadi najis. Tidak bisa suci. Hati-hati. Kalau biasanya ini malas di mesin cuci nanti. Air dulu dituangin ya, air dulu sambil nunggu setelah airnya penuh baru bajunya dimasuk masukkan sementara air di dalam mesin cuci kalau mesin cucinya tidak sampai 200 liter 216 maka air sedikit berarti najis semuanya habis najis begini mentok garuk-garuk tak rambutnya najis najis semuanya najis makanya hendaknya baju yang kena najis taruh dulu hmm. baru airnya dituangkan Makanya air mustakmal untuk mengangkat najis syaratnya ada lima. Yang pertama air sedikit. Airnya sedikit. Yang kedua air itu didatangkan. Air didatangkan. Air sedikit harus didatangkan. Kalau air sedikit didatangi menjadi rusak, jadi najis. Jadi kalau ibu mencuci, tolong di bak itu taruh baju kotor dulu, baju najis. Bukan baju kotor, baju najis. Yang kena pipis, kena apa? Baju taruh di bak dulu. Baru setelah itu air dituangkan. Hmm. Setelah air dituangkan, setelah diangkat, syarat yang ketiga airnya tidak berubah. Kalau berubah di kuning berarti berubah ke nampis. Tidak berubah. Ya. Yang keempat adalah air tidak bertambah. Kalau tambah berat, berarti ada najis yang tertinggal. Yang kelima, air sudah terpisah. Ya, air sudah terpisah. Airnya didatangkan satu, airnya didatangkan, airnya sedikit, karena baknya bak kecil. Baknya bak kecil, kita tahu bak hanya menampung 20 liter. Saya pengen nyuci kerudung atau sorban, baik. Harus sorbannya dulu, baru air didatangkan satu. Airnya sedikit. Kalau air banyak mah bebas, mana yang didahulukan? Setelah itu, setelah apa? Setelah diangkat, airnya tidak berubah. Disamping tidak berubah yang keempat, airnya tidak bertambah berat. Yang kelima, hail sudah terpisah. Kalau belum terpisah, tidak akan menjadi mustakmal. Contoh, tadi ibu, kalau nyuci baju di bak, baju dulu baru air dituangkan. Setelah air dituangkan, yang penting air itu tergenang, Nah genangannya itu kok kita pengen wudhu di atasnya padahal ini kena najis ya. Ini kena najis. Nah, najis. Mau saya cuci baju ini. katanya punya timba satu punya air cuma satu timba kok. Setelah diguyurin baru ingat, "Ya Allah, saya belum wudhu." Jangan diangkat dulu ini baju. Biarkan baju di dalamnya. Sebab kalau baju diangkat jadi mustah, biarkan baju di sini, kita wudhu di atasnya saja. seperti ini. Dan ini kalau kita menyuci baju begini nggak harus pakai lober, nggak harus pakai penuh. Ini loh ibu-ibu di kampung itu kita pernah dengar ibu-ibu di kampung diseksa sama ustaz itu. Hah? Harus lober tiga kali lagi, hamil tua lagi. Wah masuk tuh. Suaminya nggak bantu. Nah, ini kayaknya. Padahal yang namanya mencuci baju yang kena najis, yang penting kalau air itu datang, asalkan baju ini sudah tenggelam oleh air merasa namanya. Tenggelam, dia pun tak meloper, sudah suci, tinggal diangkat saja suci. Biarpun ini berubah, ini suci. Berubahnya ini menjadikan hukumnya air berbeda, bukan menjadikan ini tidak suci. Yang penting di sini tidak ada najis selesai. Airnya kok kuning, berarti air ini najis jadinya. Bukan mustakmal tadi najis. Tapi bajunya gimana? Bajunya suci. Karena najisnya tinggal di sini. Jadi cara mencuci baju diantaranya seperti ibu kalau pakai gas nggak usah pakai ngelober, nggak usah pakai tumpah, nggak usah pakai ini, nggak usah. Kalau ada sih alhamdulillah sebab di kota sekarang kan kerannya jam 9 siang sudah mulai berhenti. Kalau di kampung mau biar biar biar gue terserah sungai mah. Ya. Cuman kita harus dan begini loh pikirnya memang. Jadi cukup kalau memang air yang masih menggenang sudah selesai. Tidak harus tiga kali dan tidak harus dua tidak harus penuh. Selesai. Baru yang terakhir adalah masalah najis. Hah? Yang keempat, nanti baru kita bicara tentang bagaimana mencuci. Setelah kita tahu apa sih yang menjadikan air itu rusak. Jadi air itu akan menjadi air yang najis, air najis, air yang keempat. Yang ketiga ya, suci mensucikan, suci tidak mensucikan, baru air najis, air najis. Kita lihat, jika air itu sedikit, ibu bapak, kalau kita punya air itu kurang dari dua kolah, tidak sampai 216 liter, lah kok air tersebut terkena najis, Insya Allah tahun mm, bulan depan kita bicara najis lah sedikit. Orang nggak ngerti najis itu apa. Ingus bukan najis. Biarpun tidak boleh dikumpulin, apa yang ngumpulin ingus? Ludah tidak najis. Ludah tidak najis, ingus tidak najis. Air jika kurang dari dua kolah. Kalau kejatuhan najis berubah atau tidak berubah langsung menjadi air mutan najis, air najis jadinya. Biarpun tidak berubah. Bangkai burung, bangkai itu najis. Setetes air kencing Setetes kencing. Gak berubah air, airnya 10 liter. Tetesan air kencing, berubah tidak? Tidak berubah. Terserah. najis. Bangkai. Bangkai burung bersih, burung baru cuci mati. Bangkai burung. Ada air sedikit, dimasukkan, naik lagi. Kita yang masukkan. Berarti najis. Karena apa? Air sedikit kalau kemasukan najis menjadi mutanajis. Gak harus berubah termasuk kotoran-kotoran. Pokoknya kalau kena najis menjadi mutanajis kalau air sedikit. Makanya tadi ya baju kena najis, air sedikit kita masukkan rusaklah air. Biasanya ibu-ibu yang nyuci baju ini hati-hati. Nyuci baju. Nyuci baju airnya dulu. Setelah airnya dulu dimain, dimasukin. Maka menjadi mutanajis semuanya. Baik. Kalau air banyak, tidak akan berubah menjadi najis kecuali berubah. Ada danau. Ada ayam mati di situ. Asalkan tidak berubah, maka air tersebut tetap suci. Ada air kolam begini. kejeburan bangkai sapi. Selagi belum berubah tidak najis. Tak tahunya beberapa hari jadi berubah. Karena bangkai jadi najis. Kalau air banyak baru disebut najis kalau ada perubahan. Tapi kalau air sedikit biarpun tidak berubah adalah najis. Air sedikit itu yang kurang dari 216 liter atau kurang dari 2 kolah. Air sedikit. Kalau air sedikit najis. Nah sekarang bagaimana caranya? Mencuci dengan mesin cuci. Ini ringkas saja, mencuci dengan mesin mesin cuci. Yang bisa mensucikan najis adalah air asli tadi. Air suci dan mensucikan. Tapi kalau sebuah air tersebut bercampur dengan susu, bisa tidak untuk mensucikan? Tidak bisa. Untuk wudhu tidak bisa. Untuk mensucikan najis juga tidak bisa. Karena sudah campur dengan air su susu sama kopi. Maka begitu juga sabun. Sabun itu membersihkan, bukan mensucikan. Bayangkan gimana kisahnya orang yang tidak punya ilmu, mesin cucinya airnya sedikit. Kasih sabun dulu, sudah air sedikit dikasih sa sabun. Habis begitu baju yang kena bis tadi dimasukkan begitu. Cakep lah. Najis semua. Najis semuanya. Dan selagi masih ada sabunnya nanti akan menjadi najis. Kenapa? Sabun itu adalah merusak air. Sabun itu menjadikan air menjadi suci tapi tidak bisa disucikan. Air sabun. Tidak bisa dipakai wudhu. Biarpun dia adalah suci. Maka caranya bagaimana ibu kalau mesin cuci? Sederhana. Kalau bisa antara baju yang najis dan baju yang kotor dipisah. Kalau baju kotor mah suka-suka. Kalau kita punya baju kotor, kotornya keringat, kotor kena kopi, kotor karena sudah dipakai sebulan nggak diganti-ganti, asalkan nggak kena najis. Kotor, tidak najis. Kalau air kotor terserah, airnya dikasih sabun dulu nggak ada masalah, karena kita tidak mensucikan, karena baju kotor. Bajunya orang dewasa rata-rata kotor, tidak najis. Kalau baju kita kotor, nggak apa-apa ibu mencuci baju di mesin cuci dengan cara biasa itu. Airnya sedikit kasih sabun nggak apa-apa, kan bajunya baju su Suci tinggal dicuci bersihkan saja dengan sabun digiling mesin cuci. Selesai. Setelah itu digilas lagi. Karena kita tidak mensucikan, kita hanya membersihkan saja. Yang menjadi masalah kalau ah, baju kita kena najis. Makanya harus kita bisa milah. Antara kena najis sama kena kotor. Kalau najis, caranya khusus. Baik, saya tidak sempat memilah, tapi yang jelas ada najisnya. Baik, kalau begitu caranya, Letakkan baju itu kalau di mesin cuci dulu. Bentuk najisnya kalau empuknya dikerik di pinggirin, masa empuknya masuk nggak kira ya. Dikeluarin dulu kencing, taruh di mesin cuci. Setelah taruh di mesin cuci, ketahuilah air dituangkan. Cukup menggenang saja nggak sampai penuh, barangkali kita pelit air. Cukup menggenang di mesin cuci tersebut, jangan dikasih sabun dulu. Digoyang dulu. Setelah digoyang berarti air babi baju tersebut menjadi baju yang su suci. Boleh air dibuang, setelah dibuang suci. Baru setelah itu kita campur sabun. Jadi jangan sampai sebelum air merata dicampur sabun, sebetulnya tinggal merubah saja. Ya insya Allah yang lalu dimaafkan para bu bapak. Cuman kita harus tahu ilmunya. Sederhana. Sebab kalau air ini, tadi kan keidahnya masih ingat kita biarpun air baju, biarpun baju kena najis, kalau sudah kena air menggenang, bereskan, sudah, sudah. Tinggal nanti dikasih sabun. Atau kalau semakin mantap lagi, dan tidak usah pas-pas sebetulnya, dibuang air itu. Setelah dibuang airnya, baru dikasih sabun, dikasih air. Nah, air sabun ini nggak merusak. Kenapa? Ini sudah suci dengan basuhan yang pertama tadi. Ia menjadi masalah di awal basuhan sudah dicampur dengan sabun. Sabun itu merusak air. Merusak hukum air. Ini diantaranya nanti esok bahan saja. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Ringkatnya seperti itu. Jadi kalau mesin cuci tolong ibu. Baju dulu baru dituangin air. Baru digoyangin mesinnya. Sudah merata, sucilah air. Biarpun masih kotor suci tapi masih kotor. Tinggal untuk membersihkannya dikasih sabun. Setelah sabun diaduk. Setelah diaduk dengan sabun, maka setelah itu sabunnya dibuang tidak ada masalah. Sudah beres ini. Sudah beres. Dan air. Dan air yang didatangkan tidak menjadi najis. Ingat ya baju najis, air dituangkan menjadikan air musta'mal, bukan menjadikan air na najis. Tapi kalau dibalik, maka artinya apa? Kalau ini baju diangkat, baju air ini tetap tidak najis, asalkan tidak berubah menjadi kencing, bau kencing. Jadi air ini kita pakai diminum pun boleh bikin kuah. Kita yakinkan saja. Karena air ini adalah bukan air mutanajis, karena caranya apa? Airnya didatangkan, bukan airnya yang didatangi. Tapi coba kalau kita balik, rusaklah. Air sedikit, lalu serban yang kena najis dimasukkan. Hmm, najis semuanya. Itu di dalam adat kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik ini saja ringkasnya, nanti insya Allah ada masalah najis nanti akan dibahas lebih panjang. Kita akan beri yang ringan untuk meringankan. Ini ringan sebetulnya supaya tidak repot. Tidak akan merubah, hanya caranya tok. Masa berubah? Semua orang kalau mau mencuci kan seperti ini caranya. Nggak ada yang berubah. Bahkan lebih ringan nanti. Lebih ringan. Sebab ada orang kena was-was meresnya sabun sampai bersih karena apa? Nggak puas, takut ada kena najis karena salah dari najis. Tapi kalau sudah caranya benar, sabun itu yang biarpun ada putih-putihnya nggak kenal masalah. Kenapa? akhirnya suci. Dan baginya sudah suci. Dan nanti bagaimana mencuci lantai, tidak usah kalau di lantai digebyur semuanya. Karpet, tidak usah digebyur semuanya. Insya Allah nanti ada pertemuan yang akan datang supaya ringan. Supaya rumah kita suci semuanya. Cara mencucikan baju pun gampang. Baik, ini saja. Jika ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Allah alam. Air yang keempat, air musyammas. Air yang makruh digunakan tapi nggak berlaku di Indonesia. Gak usah dibahas. Itu hanya di negeri Arab sana yang panas. Di Indonesia nggak ada air musyammas. Nggak ada air yang kena matahari lalu makruh dipakai. Nggak ada di negeri kita. Baik, ini saja. Allah a'lam bishawab. Syukur kepada guru kita semua Bu Yahya yang telah memaparkan begitu jelas ya begitu gamblang eh, yang selama ini eh, kita salah pahaman ya pahaman terjadi pada kita ya dengan eh, penjelasan dari guru kita semua ya kita dapat ilmu baru dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal Amin. Dan baiklah kita menginjak kepada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak ataupun Ibu yang ingin ada yang ditanyakan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Dimulai dari Bapak-bapak terlebih dahulu. Ada yang bertanya? nanti aja Pak. Assalamualaikum Pak Buya. Uh, ada yang mau saya tanyakan tentang air. Uh, ada bak yang isinya dua kula, tapi sebelum kejatuhan tai cicak itu kan najis. Itu belum dua kula. Apakah air itu kita isi sampai dua kula itu bisa mensucikan kembali air itu? Baik, terima kasih. Banyak yang bagus sekali pertanyaan fikih. Jadi tadi ingat, ada air mustakmal. Air mustakmal sama air yang terkena najis. Jika ada air sedikit kejatuhan najis, tidak biarpun tidak berubah, maka menjadi najis. Tidak berubah. Cuma kalau ditambah dan ditambah Biarpun sama-sama, ini air kena najis contoh. 120 120 liter, berarti air sedikit kan? 120 liter kena najis, kejatuhan burung mati, diangkat bersih Tapi karena air yang kurang dari dua kolam menjadi air nah, najis. Sebelahnya lagi, duh, itu ada bangkai tikus. Sama 120 liter juga. Air lebih sedikit. Waduk najis yuk, juga. Gimana ini caranya? Kumpulin jadi satu. Wah. Menjadi 240 liter. Berarti menjadi air bah, banyak. Kaidahnya, kalau air banyak, kejatuhan najis tidak akan berubah menjadi najis kecuali beru, berubah. Berarti gak apa, dikumpulin, ditambah, ditambah sampai dua kok lah kalau nggak ada perubahan berarti menjadi air su suci mensucikan sama air mustakmal ada air musta'mal, ya Allah ada air musta'mal, musta'mal, musta'mal, musta'mal. Dikumpulin lebih dari dua pola menjadi tidak musta'mal. Sebab syaratnya air musta'mal harus air yang kurang dari dua pola. Makanya air musta'mal gambarannya hanya sedikit kena ini. Atau orang main-main tadi loh, aku niat mandi besar, eh, itu loh. Hampir jarang terjadi air musta'mal. Cuman air musta'mal yang jarang terjadi, ternyata orang banyak menyebut air musta'mal lagi. Salah paham. Baik. Ya. Ini saja mudah. Sudah jangan mikir air mustakmal. Wuduk yang benar selesai. Wuduk boleh dengan air sekilas kok. Bahkan boleh dengan tangan. Niat yang hidup. Hmm. Untuk muka sih bebas. Untuk tangan nggak ada masalah. Biarpun seharusnya mencuci tangan. Niatnya membasuh tangan. Niatnya membasuh tangan. Bukan mengapa. Niatnya menciduk. Jadi kita wudhu pakai tangan pun tidak apa-apa. Airnya sedikit. Nggak usah pakai dikucurin boleh. Nggak ada yang kucurin misalnya. Ada gayung. Ada gayung-gayung kok gayung. Ada gayung. Ada beri. Sah, tidak ada masalah. Diperingan saja. Dan memang begitu keadaannya. Ini bukan mengada-ngada dan itulah pasti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu paling susah masalah air sebetulnya. Cuma susah-susahnya kalau pahamnya benar tidak akan susah. Baik ini saja. Putri ibu dulu, putri dulu. Pernah, gantian tadi. Kita batasi dengan empat pertanyaan kelima karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ya, saya tanya, kebetulan posisi saya tinggalnya di perumahan dan itu tidak ada langsung dari air tanah gitu Bu ya. Jadi airnya air pam dan itu kan melalui proses penyulingan gitu kalau pak itu bisa dikatakan, dikatakan air suci atau tidak. Yang kedua, itu kan kalau di perumahan itu saya menggunakan penampung air di atas. Dan itu kemarin sebelum musim hujan, itu kalau begitu buka keran panas. Itu bisa buat duduk. soalnya ada yang dengar, ada yang bilang katanya nggak bisa karena udah kena sinar matahari. Baik, yang nah, pertama. Gitu. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama disuling dari apa itu? Kalau air kencing yang disuling tetap air kencing tapi kalau air selokan yang disuling, air selokan kok disuling. Air selokan itu air apa sih? Air suci bercampur dengan macam-macam. Ya, ada air kencing, ada sampah busuk, ada ini. Baik. Sekarang dirinci satu-satu biar ibu paham tadi. Kalau seandainya air kena kencing, berarti kan berubah karena kan kencing. Kemudian diperbanyak sampai kencingnya nggak kelihatan. Suci atau tidak? Su? Suci. Baik, satu. Air yang kena sampah busuk. Waduh, menjadi hitam nih. Tak tanya bisa direndam. Eh. Tahu air mustamal tadi? Dibersihkan bisa dikilat, dipilah Sehingga apa? Kotorannya turun naik bersih di atasnya jernih lagi. Dan lebih dari dua kolam kena najis tidak ada masalah. Nah di situ adalah ada air kencing. Kan macam-macam ada orang kencing kalau seandainya yang disuling dari mana kira-kira? Seandainya yang disuling dari selokan saja nggak mungkin kelingan dari selokan nggak ada yang mau orang ya. Disuling dari mata dari air, air laut apa air sungai yang kotor. Kalau seandainya dari air selokan itu disuling, kalau sudah disuling, sekarang hakikatnya apa? Itu disuling itu artinya apa? Dikila. Kotorannya dibuang. Baik air kencingnya namanya air tetap masuk, tapi air kencing yang sudah bercampur dengan air yang lainnya, kalau lebih dari dua kolam, maka tidak akan rusak. Anggap saja ada anak kecil kencing di kolam. Anak gede juga nggak apa-apa. Kencing di kolam, gimana hukum air kolam? Kolamnya banyak, tetap bisa dipakai wuh. Wudhu asalkan tidak sampai berubah dengan air kencingnya. Jadi air yang sudah disuling itu diproses dibersihkan, itu ada yang dibersihkan bakterinya, dibersihkan kotorannya, maka itu tetap air suci dan mensucikan. Ada pun yang ditanyakan ibu, air yang kena panas matahari itu asalkan aslinya asli yang air boleh dipakai, maka tetap bisa digunakan bersuci, itu biasanya ibu salah paham. Itu dibahas tadi yang tidak jadi saya bahas. Namanya air musyammas. Air yang terkena matahari itu tetap bisa dipakai bersuci, cuman makro. Tapi bukan di Indonesia. Syaratnya lima di negeri panas, tempatnya pun bukan dari plastik tapi dari tembaga yang bisa ada ada zuhumah, zuhumah itu apa? Ada ada ada dahannya yang terpisah karena matahari terus naik. Kemudian bisa saat panas-panasnya air. Kemudian kalau sedikit nggak panas lagi. Nggak nggak makruh lagi. Jadi di Indonesia nggak ada air baku itu. Ibu kalau ada yang melarang itu salah paham dulu. Ada namanya air musyammas, air yang terkena matahari, hukumnya makruh tapi tetap suci dan sah. Dengan syarat yang pertama adalah air terkena matahari panas. Panas karena matahari. Kemudian di saat panas-panasnya. Kalau saya dingin nggak tadi. Di negeri panas. Ya. Di tempat yang terbuat dari tambang. Bukan dari tanah, tambang. Selain emas dan perak. Tambang dari tembaga, dari seng, dari itu. Yang kelima, digunakan di kulit. Kalau pakai baju enggak. Mencuci baju tidak makruh. Tapi itu negerinya di Arab sana, di Hijaz sama di Yaman. Sini enggak ada. Jadi tetap biarpun sudah kena itu enggak apa-apa. Enggak ada masalah dan tidak makruh ya. Itu saja. Baik selesai ya insyaallah. Silakan silakan saya. Kaporit tidak merusak air supaya tidak bertanya. Kaporit tidak merusak air karena itu untuk menaik air. Kaporit untuk menghapus, menghilangkan bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau nanya. Kita, saya sering melihat orang wudhu itu kan dibuka kakinya hanya ceret ceret ceret begitu. Terus jadi imam lagi. Gitu. Terus yang kedua sering yang bikin risih kalau jadi imam atau berbarengan sama orang yang suka gitu <clears throat> itu paling risih itu hukum yang sebenarnya itu tolong dijelaskan baik baik terima kasih baik Assalamualaikum warahmatullahi Hukum yang terpenting adalah agar kita selalu lega dengan siapapun, tidak mudah risih insya Allah. Pertanyaannya bagus sekali ini, jadi supaya kita lega. Ketahuilah bahwa kalau ada orang berwudhu cukup diginikan saja sudah sah. Sebab di dalam mazhab Imam Syafi'i tebelik penggosok tidak wajib. Makanya agar kita punya ilmu supaya tidak mudahnya nanti kalau kita kalau seandainya begini kok sudah dibujuri sudah sah. Mazhab Malik wajib digosok. Mazhab Syafi'i sunnah digosok. Kalau tidak sah. Sudah eh, sah. ya? Kalau sah jadi imam sah, imam tidak haram kan sah. <laughs> Ini ilmunya. Coba dalam mata Imam Syafi'i namanya adalah dalq menggosok itu sun. Nah, berarti nggak usah. Jadi nyantai saja. Oh ya udah mau. Mungkin dia bungkuknya susah karena kecekit dia punggungnya sakit. Nyantai saja. Kenapa kita harus prasangka buruk kepada orang ya? Jadi nyantai saja, saudara. Oh, kayaknya sakit ini tidak mau yang sunnah. Sunnahnya bang digosok, gosoknya pun begini. Pakai sembari. Hmm. Kita ngamalin gitu atau tidak? <laughs> ini gosoknya begini. Nah, baru gini. Nah, baru gosok. Ini. Cukup lama ini. Nah, kita pun tidak melakukan seperti itu kan? <laughs> Jadi sederhana ya, memang ilmu itu penting. Kemudian kalau orang dehen, memang di dalam fikih disebutkan. Kalau orang <clears throat> tidak ada perlu maka itu seperti keluar dua huruf, keluar huruf, dua huruf yang membatalkan. Tapi kalau orang lagi batuk tenggorokannya gatel, ayo. Kan kita tidak tahu tenggorokan orang dan semua orang tidak bisa kita tanya, "Eh, kenapa kamu begitu? tenggorokan gatel lah. Dan bahkan ada orang yang lama penyakitnya ini. <clears throat> tidak. Tapi kalau nganggur, kan? <clears throat> oh kurang ajar nih. <clears throat> nah ini. Jadi termasuk tanah Nuh itu membatalkan jika tidak ada perlu. Tanah Nuh itu adalah jahat. <clears throat> Eh, membatalkan karena seperti keluar dua huruf, main-main membatalkan. Tapi Quran gatel Pernah tahu Quran gatel? Tidak bisa kalau tidak jahat. Eh, maklum, jadi mungkin tenggorokannya gatel. Nah, Tadi ketelan ulat bulu ya apa kan tidak. Jadi lah Kita dengan orang biar nyantai siapapun insya Allah kalau dia akidahnya sama saudara kita. jadi sudah. Mungkin ada orang yang memang tidak punya ilmu kok jadi imam subhanallah. Tidak punya ilmu jadi imam bacaannya nggak fasih gara-gara dia yang bangun masjid. Ini biasanya kita pernah suatu ketika ada orang punya masjid maksain jadi imam. bacaannya tidak karuan. Sudahlah kita kan mungkin niatnya baik ya, pengen ya, ya pengen jadi imam ya biarin jadi imam tidak usah kita pusing dengan dengan mengotori hati kita dengan marah dengan si A si B. Tapi kan lahannya kalau saya bacaan Fatihah saya lebih bagus kan tidak sah. Kan gitu ya dalam pikir kita. Ada pendapat yang kedua. Dalam masa Imam Syafi'i untuk melegakan hati biar kita tidak protes kepada imam yang aneh-aneh. Jadi kalau imamnya nggak bijak, sudah tahu bacanya jelek masih maksain, itu imam yang tidak bi bijak. Jadilah makmum yang bijak. Jangan makmumnya nggak bijak juga. Di belakang nggak kusuk dari awal akhir. Nah, jadi agak enak nanti dari awal. Ketahuilah mazhab Syafi'i yang kedua, kalau makmum imamnya adalah orang yang ummi, ummi dalam bahasa fikih salat adalah orang yang Fatihahnya enggak benar. Mazhab yang pertama, makmumnya kok lebih benar Fatihahnya tidak sah. Tapi pendapat yang kedua, al-ibra bi tiqadil imami nabi tiqadil makmum. Pendapat kedua yang sangat kuat juga kalau memang imam itu sholat, sah, sholatnya sah dengan cara begitu, karena bisanya memang begitu, kita pun boleh ngikut di belakangnya. Dan nah, memang bisanya begitu. An'amta, an'amta. Kan ada orang ya? Ada di Jawa kan ada an'amta. Disuruh an'amta malah kolek nanti keselak. Gak bisa, kan gak bisa dibetulin gak bisa. Tetap jadi imam. Di belakangnya kita sholat sah. Karena dia tidak main-main. Yang menjadi masalah Ustaz khorik Ustaz suaranya bagus, eh main-main, nggak boleh kita tinggalin karena dia main-main Al-Qur'an. Al -Quran. Cuman kalau orang itu memang orangnya seperti itu, biarkan. Sebab macam-macam. Ada orang yang nggak punya di Jawa nggak punya huruf H. Di Jawa itu nggak punya huruf H, di Sunda nggak punya huruf H. Hmm. Hah? Adanya Pak Alhamdulillah alkam. Nah, ini kan. Nah orang bisanya begitu jangan dipaksa. Cuman kalau sudah ustaz bacaannya bagus kok main-main hukumnya haram dan sholat yang tidak sah kita ngikut di belakangnya tidak sah. Tapi kalau orang dasarnya begitu ya sudah. Cuman tolonglah kalau yang bacanya nggak benar jangan maksa jadi imam deh. Ini nasihat ya untuk jadi imam yang bijak. Saya itu termasuk golongan lahan saya. Lahannya biarpun tidak parah, saya itu kelasnya, kelas saya itu bacaan Al-Quran hanya sah saja sudah. Saya itu kelas bacaan Al-Quran saya kelas sah. Menurut Pak Madhab sah, tapi bulan pun belum kelas cakep. Eh. Makanya saya itu pas masjid besar sudah jadi imam. Aduh, duduk, jangan saya jadi imam. <laughs> Di belakang saya ini ada kore, ada orang Masya Allah. Saya termasuk lahan. Bukan lahan-lahan yang merusak makna. Saya tidak, kurang-kurang fasih lah kurang selesai. Makanya saya kalau sudah jadi di masjid At-Taqwa alun-alun Cirebon, di ini masjid Imam dan dan. Imam entis. Saya harus tahu diri dong. Orang ngedumel semuanya nanti imamnya ini biasanya enak kok imamnya Bu Yaya ya ini wah. <laughs> Ini. Jadi harus kalau memang kita ada kekurangan tolonglah tahu diri. Cuman kadang orang maksa bi barokah. Barokah itu bukan begitu. Ya. Enggak enggak enggak enggak banyak sih. Akhirnya kita paksa ya Allah, ya, keringetan kadang-kadang itu. Ada saya bacaan saya. Fase-fase ini tetap Nah, kebiasaan mengucapkan kalimat yang fasih. Padahal saya sudah belajar mengucapkan fasih. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Roknya keadaan ada kurang ini. Tidak seperti ada ada tarik, ada ininya kan mas. Tidak hanya saudara. Yang penting itu, saya itu hanya sekedar sah. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang qafnya qaf masyhur kamis lagi, Sah yang penting sah mustaqim. Surat, ada yang lebih oh, fasih lagi saya. Saya itu lahan termasuk. Makanya saya itu jarang mau jadi imam. Kecuali paksa darurat. <laughs> Baru saya jadi imam. Ada yang lebih parah dari saya maksa jadi imam. <laughs> itu yang aneh itu kan. Baik eh, itu saja insya Allah itu yang ditanyakan. Terima kasih pertanyaan itu memang betul pertanyaan ini sering terjadi ada kejadian-kejadian itu. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini Bu ya, saya punya tetangga Cuma yang kebiasaan dia itu suka jorok Itu gimana Bu ya menyikapinya? Jorok ngomong? Bukan jorok dalam kebiasaan di depan rumah Apa itu sampah ah, gitu apa? Terus kayak kadang suka apa? Tangan <laughs> Baik. Ya kita gitu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah orang yang dikirim oleh Allah untuk menjadikan ibu banyak pahala. Ya ibu ya. Jadi kalau punya tetangga seperti itu, dia dikirim oleh Allah untuk ibu biar tambah pahalanya. Hmm, jadi ibu sedang bersihkan sampah. Sebab apa? Satu sampah yang kita pinggirkan itu adalah imatatul ada imatatul ada antarikil muslimin mengangkat satu sampah itu termasuk bagian daripada keimanan nah, dibuang sampah lagi alhamdulillah jangan marah sudah syukurin saja ya Allah kalau marah jadi tidak dapat pahala nanti ya biasa saja ya Anak-anak subhanallah memang ada orang orang seperti itu bukan bukan masalah itu saja dengan sengaja kadang-kadang aliran dibuang segitu sampai suatu ketika ada orang ngadu tidak boleh dibuka. Sampai tetangganya itu pengap. Ya Allah, tidak punya perasaan dengan tetangga. Kedengkian namanya. Jangankan keurusan seperti itu. Kalau sama tetangga tidak baik. Allah. Di saat ada orang jauh itu parkir di depan rumahnya menyantai. Giliran tetangganya yang parkir, kayak nggak punya tempat saja. Ya, Memang ada setannya dalam pertolongan. Jadi ibu kalau seperti itu ibu ngingetkan sih boleh. ibu ayo bersih-bersih barang tapi jangan sampai dia terluka. Ngotori rumah kita, sampah dibuang terus. Ada memang sampah buang tetangga Kelihatan deh. Lagi ya Alhamdulillah ya Cari pahala kok susah ini dikirim. Jadi jangan-jangan marah. Tetangga, tetangga ibu, sampai suatu ketika ada orang ribut sama tetangga terus, ribut, nyakiti tetangga. Ngadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh Rasul ya Rasulullah saya punya tetangga begini begini begini. Nah ibu, ibu yang bertanya, ibu yang bertanya, ibu ngomong nanti kita makan, kalau lagi ngobrol. Saya cerita ya, nah, ceritanya nanti ceritanya kalau sudah keluar baru cerita. <laughs> Eh, bertanya ini, ya ibunya cerita sekarang. Ah, jadi ada ceritanya ada orang ngadu ke Rasulullah, tetangganya itu tidak baik. Tunggu, gimana itu? Apakah saya balas? Siap nanti apa? Kalau kamu balas berarti kamu sama dengan dia. Kamu pengen beda atau tidak? Pengen ya sudah kamu sadar. Kalau kamu balas berarti sama. Sama. Nanti ada orang ngomong tetanggaku ibu yang ini kayak gitu. Jadi lagi nanti. Jadi, jadi harus sabar. Insya Allah. Kalau kita balas berarti sama. Mana kelebihanmu? Kelebihanmu adalah di saat sabar. Dan sabar adalah luar biasa. Itu saja Insya Allah ya. Satu lagi lelang ini Bapak atau Ibu. Bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, saya mau bertanya mengenai air yang bersih. Jadi saya kurang paham. Kalau saya menuangkan air dari air keran terus ditaruh ke bak, nah setelah itu dibuat mandi hadas besar, bisa nggak? Terus kena tangan gitu kan, acak acak itu yang pertama tadi. Yang kedua, jadi saya pernah sering sering melihat ibu-ibu itu pas ajan isya tetap melakukan pengajian. Jadi sholat Isya-nya itu dikebelakangkan. Apakah itu yang utama? Apakah yang utama sholat isya dulu? Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau kita mengeluarkan air dari keran, taruh di bak. Kemudian setelah itu kita mandi besar. Asalkan cari mandi besarnya adalah kita ambil. Kita mandi di luar. Kalau sudah mandi di luar, misalnya kita ambil gayung, kita gebiurkan biur. Ambil lagi biur. Kalau tidak ada gayung, pakai tangan. Saburkan begini. Tapi kan susah pakai tangan, anggap kayu. Biur begitu. Maka setelah kita suci, setelah kita basuh sekali basuhan, maka tangan kita kecil sendiri tidak akan merusak karena tangan kita sudah su suci. Yang menjadi bermasalah adalah kita nyelupin tangan niat. Aku niat mandi besar. Biarpun satu jari kelingking yang masuk sudah menjadi kena air tersebut, air mustakmal. Jadi kalau mandi begini biur, nah, ada sisa pakai buat yang lainnya boleh uang wudhu yang lainnya. Cuman caranya saja jangan nyebur. Mandi besar itu anggota tubuhnya kan semuanya. Biarpun yang nyebur hanya kelingking saja menjadi rusak air tersebut. Nyebur pakai niat. Tapi kalau kita masuk ke tangan belum niat, biarpun saya mau mandi besar, masih betulin ya, ini ngerapiin, lalu kecebur tangan kita, tapi kita belum niat. Karena belum niat berarti belum mandi besar, air tidak rusak. Yang merusak kita pakai niat. Hasil niat mandi besar. Eh. Makanya ini kesalahpahaman yang banyak sekali betul yang ditanyakan ya itu. Gara-gara ini kadang-kadang belum niat pun sudah kesentuh katanya ustamal kamu kan kena hati besar kamu kamu kan junub jangan itu air. Nah, ini ada lagi begitu. Memang ada begitu yang ditanyakan ini ada. Selagi saya tidak niat, biarpun saya nyebur tidak akan menjadi mustamal. Saya nyebur, naik. Kamu mandi ya? Mandi besar ya? Enggak. Terus ngapain ya? Basahin badan saja deh. <laughs> Belum niat kok. Boleh pakai wudhu. Yang menjadi rusak niat dan sudah seluk dan sudah terpisah. Selagi belum terpisah enggak? Misalnya sudah terlanjur niat. Aduh, sudah niat nyebur sekali itu baru. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, sebaik-baik sholat memang di awal waktu. Di awal waktu. Kalau menunda, adalah keluar dari waktu fadilah. Cuman kadang ada ditunda karena satu kepentingan. Nabi pernah menunda sholat isya di waktu malam karena kepentingan. Di antara menunggu orang. Termasuk di antaranya kalau ada majelis ilmu yang diadakan tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Bahkan kalau diadakan setiap saat sekalipun. Karena pertimbangan waktu Bahkan di pondok pesantren sering terjadi semacam itu. Jadi isaknya ditunda karena apa? Antara maghrib dengan isak itu kalau cuma 30 menit tanggung. Sementara anak kadang-kadang pengen keluar pulang. Jadi ditunda isaknya itu tidak termasuk melanggar, hanya kehilangan keutamaan. Akan tapi keutamaan waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah mendengar adan melakukan sholat dua rakaat, ngambil air wudhu, nutup aurat, sholat dua rakaat, sholat itu waktu fadilah. Sedikit sekali waktu fadilah. Cuma kata satu, satu hajat, misalnya ilmu, tidak ada masalah. Tidak masalah ditunda. Dan biasa dilakukan di tempat-tempat mulia yang memang untuk belajar. Khususnya di sebuah pesantren yang memang memfasilitasi anak belajar dari luar. Kalau habis sholat maghrib dipotong dengan sholat isya, setengah jam sudah minta pulang setelah itu anak-anak itu anak-anak kampung itu anak-anak kampung habis sholat isya langsung bu, pulang makanya isaknya ditunda dulu biar belajar sholatnya sempurna isaknya ditunda sedikit nggak apa-apa dan tidak haram menunda waktu tidak haram hanya dalam keadaan normal nganggur nggak ada apa-apa kehilangan keutamaan sholat bersolat awal waktu sholat itu sebaik-baik itu sholat awal waktu termasuk sholat duhur termasuk sholat isya ada riwayat dari Nabi sholat isaknya Nabi ditunda itu bukan menunjukkan ditunda itu lebih bagus tidak karena satu hal waktu nah, itu Nabi menunjuk jamaah yang lainnya ditunda jamaah belum datang ada kesibukan ditunda Nabi sampai yang nunggu itu tidur sampai ketiduran sampai keluar suaranya dan itu juga diambil oleh ulama pemahaman orang tertidur tidak batalkan wudhu kalau tidurnya wudhu ini ini pembahasannya jadi tidak apa-apa ditunda untuk sebuah ilmu yang memang mereka butuh. Coba kalau langsung diajak sholat, Biasanya habis sholat merasa sudah selesai, selesai bubar deh, pulang nih. nih. Itu udah sedihnya sholatnya nanti. Baik ini saja insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa majlis berikutnya. Jangan lupa tanggal 28 Desember ini berapa rombongan di sini? Biar tahu di Cirebon nanti. 28 Desember atau 6 Rabiul Awal nanti ada tim membuat rombongan pakai bis untuk ada silaturahmi nasional. Jadi ada Majlis Akbar maulid di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Cirebon jam 7 pagi sampai jam 11. Setelah itu bisa ziarah Wali Songo, oh ya turun Gunung Jati dan seterusnya. Jadi mohon bari dia ya, ada kesempatan datang ke sana. Kalau pakai rombongan-rombongan, kalau tidak bisa nginap sebelumnya, nanti disiapkan apa namanya tempat tinggalnya. Kalau menginap di sana, siapkan tempat tinggal ala kadarnya ya. Bawa bantal sendiri-sendiri. Insyaallah ada bantal tidur. Tidur itu nggak akan sadar di atas bantal tapi kalau bisa oh, tidur itu ngantuk, nggak mikir kasur, nggak mikir bang, bantal insya Allah. Yang jelas ada tempat insya Allah. Teman-teman dari Bandung, dari Jawa Timur itu semuanya pada rombongan untuk bisa datang ke pesantren. Dan jangan lupa mengikuti pengajian terus di sini, bawa teman yang lainnya. Insya Allah istiqomah di sini, bawa saudara. Ini kita gabungkan antara fikih lahir dan fikih batin nanti ya. Nggak cukup orang fikih lahir kok, jago fikih lahir tapi hatinya suka ngedendam, Anu, marah sama orang, benci sama orang. Penyakit batin lebih bahaya. Biarpun dia jago ibadah, biarpun dia orang yang jago ngaji, tapi kalau sama orang hatinya adalah ngiri, sombong, tidak ada guna. Maka majelis ini kita gabungkan antara fikih lahir dan fikih batin. Dan jangan lupa ibu untuk mengikuti pengajian. Jika tidak sibuk dengan tugas ngajar, ngaji, ibadah yang lainnya, kalau ibu kelas-kelas penganggur, bapak-bapak pengangguran habis sholat subuh, setiap Senin pagi bisa diikuti MNC TV setiap Senin pagi jam 5 sampai 6 itu siaran langsung. Bagi yang pengangguran. Tapi kalau sudah punya kegiatan rutin apa, ya sudahlah insya Allah niat yang baik. Tapi kalau kegiatannya dunia, bolehlah ditunda dulu ya, satu jam saja kok. Nggak bisa ngikuti dan itu juga silsilah silsilah pembenahan hati sekaligus hubungan baik kita kepada Allah dan kepada manusia. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Datang nggak kira-kira ini bu di Cirebonnya? Insya Allah biar, tahu jangan-jangan ini siapa ya. Biar tahu sesungguhnya ada apa sih di Cirebon. Jangan-jangan pabrik minuman keras di sana. Ya, kan belum mendengar ya. apa yang ada di sana. Tahu lah. Sudah melihat, dengar pengajiannya berhari-hari, jangan-jangan di sana tempat penyamun atau apa. Jadi dilihat, terburu itu dilihat keadaan di sana seperti apa. Di sana ada pesantren ibu, barangkali ada anak-anak ibu-ibu bisa di sana. Ada pesantren, hafal Quran. Kemudian juga ada sekolah. Yang lainnya apa? Pesantren, macam-macam lah. Lihat di sana. Ada stasiun radio, ada dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا wa واكرمنا ولا wa واثرنا ولا تغفر علينا انك على كل شيء قدير اللهم ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah Engkau mudahkan kami untuk berkumpul di sini ya Allah Kau pilih kami untuk bisa berkumpul di sini ya Allah Maka kami mohon seperti engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah Kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan ini mukaddimah pertemuan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami ya Allah dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jauhkan kami dari kedengkian dengan sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Ya Allah, gantilah dengan kasih sayang, Ya Allah. Gantilah dengan cinta ya Allah Maka kami mohon Jika ada saudara kami, sahabat kami yang memusuhi kami Membenci kami, mendengki kami Menggunjing kami, menfitnah kami Berbuat doling kepada kami Kami mohon ampuni mereka Jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah Jangan kau timpakan musibah kepada mereka Ampuni mereka ya Allah Dan ampuni kami semua ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah dan tambahkan kepada kami kecintaannya pada pasangan kami ya Allah jangan kau kurangi sedikit pun kami takut jika kau kurangi kami kurang mengabdi dan kami kurang sabar ya Allah kami mohon tambahkan kecintaan kecintaan kami kepada pasangan kami dan kepada anak-anak kami kecintaan yang sesungguhnya karenamu sehingga cinta ini menghantarkan kami untuk membimbing mereka untuk membawa mereka kepada kemuliaan bukan cinta yang menjerumuskan hingga kami membiarkan mereka melakukan dosa dan maksiat anak-anak kami ya Allah Kau Maha tahu ya Allah Anak-anak kami ya Allah Anak-anak kami ya Allah Anak-anak kami jaga mereka ya Allah Muliakan mereka di dunia dan di akhirat Muliakan mereka di dunia dan di akhirat Jadikan mereka adalah anak-anak ahli surga Yang menjadi sebab kebahagiaan orang tua mereka ya Allah Jadikan mereka anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Yang belum punya anak berikan kepada mereka anak yang soleh-soleh Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Yang sembit rizki lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah Ya Allah dan berikan yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat ya Allah ilmu yang manfaat dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah dan kami mohon ya Allah anak-anak kami ampuni mereka yang bekerja bersama kami, mereka telah bantu kami. Kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka semua ya Allah. Dan yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan kepada mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga hati kami. Jauhkan kami dari mencik punya hati yang mudah tersinggung. Kami ingin hati kami lapang, mudah memaafkan kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini, jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, Ya Allah. Kami tidak sengaja untuk menyinggung mereka. Gantilah dengan kebahagiaan, berikan kepada mereka segala kebaikan, Ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatibah mati dan keadaan iman, Ya Allah. Iman, iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kehendak mencabut nyawa kami kami mohon ya Allah hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adab ala sayyidina Muhammadin Wa ala ahli wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil Al-Fatiha Terima kasih juga kami ucapkan yang punya anak. Punya anak di bawah jangan ragu. Para kekasih kasih Allah senang menghadirkan anaknya sebab ada keberkahan. Jadi nggak ada alasan punya anak, anaknya jadi alasan anaknya ditinggal bawah saja sini. Biar mantap sini karena anak itu biarpun roh akalnya belum dengar tapi rohnya mendengar. Jadi pendidikan yang sesungguhnya. Anak nangis menjerit nggak apa-apa. Pokoknya ibunya diam. Tidak apa-apa ya. oh, oh, biar biasa ya. Mohon maaf, mohon maaf